Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian tauhid. Pada uraian yang lalu sudah dijelaskan makna kufur kepada tauhid dan pada pertemuan hari ini adalah tentang makna al-imani billah, makna iman kepada Allah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ انْفِصَامَ لَهَا Barang siapa kufur kepada Tawud dan iman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah memegang al-urwah al-wusqa yaitu la ilaha illallah tali yang tidak mungkin putus. Nah, apa makna iman kepada Allah taala? Karena orang-orang musyrik pada zaman sekarang mereka juga mengklaim iman kepada Allah. Para togut juga mengklaim iman kepada Allah. Nah, apa makna iman kepada Allah yang dengannya kita bisa mengetahui apakah benar klaim orang tersebut bahwa dia iman kepada Allah itu benar klaimnya. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan tentang makna iman kepada Allah wahwa yaitu an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma siwah wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lahu وتنفيها عن an kulli ma'budin siwahu wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum wa tubghidha ahlal syirki wa tu'adiyahum. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah mengatakan bahwa makna iman kepada Allah itu kamu meyakini bahwa Allah lah al-ilah al-ma'bud. Allah Allah lah satu-satunya ilah yang diibadati, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, kamu memurnikan seluruh macam-macam ibadah hanya kepada Allah saja. Dan menafikan ibadah-ibadah itu dari setiap yang diibadati selain Allah. Kemudian, kamu mencintai orang-orang yang bertauhid dan loyal kepada mereka, kemudian kamu membenci para pelaku kemusyrikan dan memusuhi mereka. Jadi makna iman kepada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya ilah al-ma'bud yang hak, tidak ada yang lainnya. Dan memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan menafikannya dari selain Allah kemudian mencintai ahlu tauhid, loyal kepada mereka, serta membenci dan memusuhi para pelaku kemusyrikan. Itu makna iman kepada Allah. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, anta ataqida Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma Kamu meyakini bahwa Allah lah al-ilah al-ma'bud. Satu-satunya ilah yang diibadati tidak ada selainnya. Maksudnya ilah yang hak yang diibadati. Sehingga tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, sedangkan uh, alihah yang diklaim sebagai Tuhan-Tuhan atau yang diibadati selain Allah, semuanya adalah batil, tidak berhak untuk diibadati. Walaupun memang ada alihah ada ma'budat selain Allah, tapi alihah atau ma'budat selain Allah itu adalah batil, tidak berhak untuk diibadati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalika bi annallaha huwal haqqu wa ma yad'una min al batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah al-haq, ilah yang hak dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil. Jadi selain Allah, ma'budat selain Allah adalah batil. Alihah selain Allah adalah batilah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang hak, ilah yang hak, yang berhak untuk diibarati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah adalah ahad, satu, esa. Allah juga mengatakan, La tattakhidhu ilahaini isnain, innama huwa ilahu wahidun, fa ya farhabun. Jangan kalian menjadikan dua ilah, dua Tuhan. Dia itu, Tuhan hanyalah satu, yang hak. Maka hanya, maka kepadakulah kalian hendaklah apa takut. Ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang menjadikan eh, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala e, berfirman juga Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqo. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul guyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman, "Hai Isa ibnu Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai ilaha ini min dunilah dua Tuhan selain Allah. Maka uh, Isa mengatakan, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan apa yang tidak pantas bagiku. Bila aku telah mengatakannya, maka engkau telah mengetahuinya karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Itu apa? Ibadahlah kalian kepada Allah yang merupakan Robku dan Rob kalian. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala eh, apa bertanya kepada Isa ibnu Maryam dan Nabi Isa menjelaskan yang sebenarnya bahwa Nabi Isa tidak pernah memerintahkan manusia untuk mempertuhankan dirinya dan ibunya. Ketika menjadikan Tuhan atau ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memponis orang yang mengangkat ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كفار dan orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan uh, selain Allah mereka mengatakan kami tidak mengibadati mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat kafir. Di sini Allah memponis kafir orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, barang siapa menjadikan bagi selain Allah salah satu hak khusus Allah Subhanahu wa taala maka dia telah menjadikan Tuhan selain Allah walaupun tidak menyebutnya sebagai Tuhan atau sebagai ilah. Jadi orang yang menjadikan salah satu e, menyandarkan atau memberikan kepada selain Allah salah satu hak khusus Allah Subhanahu wa taala berarti orang tersebut telah mempertuhankan selain Allah walaupun dia tidak menyebut mereka sebagai Tuhan, sebagai ilah. Seperti apa? Seperti orang yang menjadikan hak pembuatan hukum yang merupakan hak khusus Allah disandarkan kepada selain Allah, kepada para anggota dewan, kepada para anggota parlemen. Jadi ketika salah satu hak khusus Allah disandarkan kepada selain Allah, maka itu pada hakikatnya telah mengangkat Tuhan atau ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai apa? Sebagai ilah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam juga. Pada mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sebagaimana yang sering saya jelaskan, di sini makna peribadatan orang-orang Nasrani kepada alim ulama dan pendeta itu adalah menyandarkan hak pembuatan hukum kepada mereka. Hak tashri, hak tahlil dan tahrim, hak penghalalan dan pengharaman dan pembuatan hukum yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah hak menetapkan hukum hanya milik Allah ketika hak ini disandarkan kepada selain Allah berarti orang yang menyandarkan tersebut telah mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menyandarkan hukum kepada selain Allah, menyandarkan kewenangan pembuatan hukum dan undang-undang kepada selain Allah telah mempertuhankan, telah mengilahkan selain Allah berarti dia itu bukan orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah berarti belum merealisasikan la ilaha illallah walaupun dirinya mengucapkan la ilaha illallah mengklaim dirinya iman kepada Allah. Jadi orang walaupun mengklaim iman kepada Allah, mengklaim uh, uh, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika menyandarkan salah satu hak khusus Allah kepada selain Allah seperti tadi kaitan dengan tasyri, pembuatan hukum seperti disandarkan kepada anggota dewan, maka telah mempertuhankan selain Allah. Dan orang yang mentaati merujuk kepada hukum buatan tersebut berarti telah mengibadati para anggota parlemen tersebut. Allah mengatakan wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Bila kalian mematuhi mereka berarti kalian adalah orang-orang musyrik. Makanya uh, Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah dalam uh, Al-Hakimiyah fi Tafsir Adwa'il Bayan halaman 55 beliau mengatakan anna kullaman ittaba'a nizaman wa tasyri'an wa qanunan mukhalifan lima syara'ahullahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bahwa musyrikun billah kafirun muttakhidu dzalikal matbu'i rabban. Sungguhnya setiap orang yang mengikuti aturan undang-undang hukum yang menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia itu musyrik kafir lagi telah menjadikan yang diikutinya itu sebagai Rob, sebagai Tuhan. Lihat di sini. Jadi mengikuti hukum buatan, merujuk kepada hukum buatan, kepada hukum togut itu bentuk apa mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semua rasul, semua rasul mengatakan kepada kaumnya apa? wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadalah kalian kepada Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain selain Dia. Jadi makna mempertuhankan selain Allah itu bukan bukan saja dengan meyakini dia Tuhan atau menyebutnya sebagai ilah atau Tuhan bahasa Indonesia akan tapi menyandarkan salah satu hak khusus Allah kepada selain Allah itu bentuk mengilahkan selain Allah. Dan itu melanggar iman kepada Allah. Walaupun orangnya mengklaim iman kepada Allah. Seperti orang yang minta-minta ke kuburan, keramat. Kepada yang sudah mati, membuat tumbal, sesajian. Itu bentuk mempertuhankan selain Allah. Walaupun dia mengklaim iman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia itu bukan orang muslim. Bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW mereka memahami bahwa la ilaha illallah itu menuntut meninggalkan segala bentuk yang diibadati selain Allah. Mereka paham bahwa kalau orang mengikrarkan la ilaha illallah itu maknanya harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, segala bentuk ma'budat yang diibadati selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kondisi mereka itu dalam surat As-Saffat, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun." Sesungguhnya mereka bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun mereka menolaknya. Tidak mau mengucapkannya, tidak mau menerimanya. Dan mereka mengatakan apa? Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila? Jadi mereka paham konsekuensi kalau mengucapkan la ilaha illallah adalah meninggalkan alihah selain Allah konsekuensi daripada la ilaha illallah meninggalkan budaya tumba, sesajian, minta-minta kuburan, meninggalkan eh, apa loyalitas kepada hukum buatan, meninggalkan pekerjaan sebagai aparat penegak hukum togut, meninggalkan hukum-hukum buatan tersebut itu konsekuensinya. Ya orang-orang kafir paham hal tersebut karena mereka tidak mau meninggalkannya, maka mereka tidak mau mengucapkan karena paham konsekuensi daripada pengucapan kalimat syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka juga wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al kafiruna hadza sahirun kazzab aj'al al alihata ilaha wahidan in hadza la syai'un ujab. Mereka heran dengan sebab datangnya pe, apa orang yang beri peringatan dari kalangan mereka sendiri dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah sahirun kaza'b tukang sihir lagi pendusta. Apakah dia menjadikan alihah tuhan-tuhan yang banyak itu hanya satu saja? Ini sesungguhnya, sesungguhnya ini adalah suatu yang sangat mengherankan. Jadi orang-orang kafir paham bahwa ketika diingatkan La ilaha illallah maknanya apa? Menjadikan e, meninggalkan alihah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir dahulu mereka paham kaum e, Ad kaumnya Nabi Hud mereka memahami bahwa pengucapan kalimat la ilaha illallah itu maknanya meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan menunjukkan ibadah hanya kepada Allah saja. Allah mengatakan tentang uh, kaum Ad ini, mereka mengatakan ketika didakwahi tauhid oleh Nabi Hud alaihi alaihissalam, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una. Apakah kamu datang kepada kami supaya kami ibadah kepada Allah saja? dan meninggalkan apa yang diibadati oleh nenek moyang kami. Jadi mereka paham bahwa yang diajarkan oleh para nabi itu menuntut hanya ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain selain Allah. Paham harus meninggalkan budaya-budaya yang selama ini mereka anut. Juga mereka mengatakan juga aji tana li ta'fikana an alihatina Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Apakah kamu datang hai Hud kepada kami supaya memaling supaya kamu memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Jadi mereka paham bahwa dakwah tauhid ini menuntut untuk meninggalkan alihah Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Firaun alaihi laknatullah dan para pembesar negerinya memahami makna la ilaha illallah dakwah tauhid yang diajar yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa itu menuntut untuk apa meninggalkan peribadatan kepada selain Allah meninggalkan budaya leluhur mereka mengatakan aji dana lital fitana amma wajadana alaihi abaana apakah kamu datang kepada kami supaya memalingkan kami dari apa yang kami dapatkan nenek moyang kami di atasnya. Jadi apakah kamu datang hai Musa kepada kami supaya kami meninggalkan uh, kebiasaan leluhur kami, meninggalkan apa yang diibadati oleh leluhur kami atau bahasa orang sekarang, apakah kamu datang kepada kami supaya kami meninggalkan Pancasila, meninggalkan UUD 45 yang merupakan warisan uh, para pejuang Jadi mereka berat meninggalkan ajaran leluhur. Jadi orang sekarang ketika diajak kepada la ilaha illallah yang maknanya adalah meninggalkan hukum-hukum buatan, ideologi, falsafah buatan, mereka mengatakan bagaimana mungkin kami meninggalkan hasil perjuangan leluhur kami, para pahlawan kami meninggalkan Pancasila UUD 45 yang merupakan warisan bangsa yang paling mahal. Itu kan bahasa mereka. Itu bahasa orang-orang kafir zaman dahulu sama. Jadi orang-orang kafir asli maupun orang-orang murtad mereka uh, tidak mau meninggalkan apa? Tidak mau meninggalkan apa yang mereka ibadati selain Allah walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai bentuk peribadatan. Karena uh, yang penting itu hakikat. Merubah nama itu tidak merubah hakikat sedikit pun. Orang-orang musyrik kalau mereka diajak untuk tahkim syariat, mereka mengatakan apa? Bagaimana mungkin syariat Islam saja yang harus tegakkan? Bagaimana meninggalkan? Apa kami tidak menghargai perjuangan orang-orang non-muslim bahasa mereka yang ikut berjuang juga untuk memerdekakan negeri dari penjajah. Jadi mereka kalau diajak kepada syariat Allah mereka menolak. Makanya Allah mengatakan tentang mereka, "Dzalikum bi idza du'iya Allah wahdahu kafartum." wa iyyashrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu dikarenakan bila Allah saja yang diibadati, yang diseru, syariat Allah saja yang di dan yang diajarkan, kafartum kalian kafir. Dan kalau Allah disekutukan, maka kalian beriman. Jadi orang-orang kafir zaman sekarang atau zaman dulu juga ketika diajak kepada Allah saja, diajak kepada tahkim syariat Allah saja, mereka ingkar. Tapi kalau Allah disekutukan, maka mereka beriman. ya orang-orang yang menyandarkan salah satu hak khusus Allah kepada selain Allah itu telah mempertuhankan selain Allah berarti tidak iman kepada Allah walaupun mengklaim iman kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW wasallam ketika ditanya ayu zambi azam, dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang telah menciptakan dirimu. Jadi uh, syirik adalah dosa yang paling besar dan uh, menjadikan ilah selain Allah itu bertolak belakang dengan makna iman kepada Allah. Menyandarkan hak hukum kepada selain Allah itu bertolak belakang dengan makna iman kepada Allah. Walaupun orang-orang para anggota dewan itu mereka mengklaim iman kepada Allah, mereka menunaikan ibadah haji, mengklaim ingin menegakkan syariat Allah, mereka itu bukan orang yang beriman kepada Allah karena mereka menyandarkan, salah satu hak khusus Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Fasl juz 4 halaman 35 beliau mengatakan qala sa'iru ahli Islam qulu man i'taqada biqalbihi eh, i'tiqadan la yashuku fihi wa qala bilisanihi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa bari'a min kulli wa anna جاء ja'a حق haqqun wa bari'a min kulli dinin siwa dini muhammadin sallallahu alaihi wasallam مؤمن mu'minun muslimun laisa alaihi ذلك. seluruh ahlul islam mengatakan bahwa setiap orang yang meyakini dengan hatinya dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya dan mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan meyakini bahwa segala apa yang dibawa oleh dibawa oleh Rasulullah itu adalah hak dan dia berlepas diri berlepas diri dari setiap din selain din Muhammad SAW alaihi wasallam maka dia itu muslim mukmin tidak ada nama lain di sini disebut muslim mukmin di antara syaratnya kriterianya selain hal-hal yang disebutkan uh, apa uh, meyakini mengucapkan ada juga apa wabaria mingku dinin siwa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari selain din dari segala din selain din Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari segala ideologi undang-undang falsafah selain Islam. Sedangkan para uh, pengusung Pancasila, UUD 45, demokrasi, sosialis, kapitalis, liberal, komunis, dan yang lainnya, nasionalis, mereka tidak barok dari din selain din Muhammad SAW. Alaihi Kemudian juga yang harus dipahami bahwa iman kepada Allah itu atau ibadah kepada Allah itu menuntut mengagungkan al-ma'bud, menuntut untuk mengagungkan Allah yang diibadati dan menuntut untuk adanya tazallul wal khudu, ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ketundukan. Dengan tazallul dan khudu dan kecintaan. Oleh sebab itu e, di dalam ibadah kan dilarang kita melakukan tind, e, eh, apa gerakan-gerakan yang menunjukkan e, keangkuhan. Makanya di dalam sholat dilarang apa? Dilarang ikhtisor. Ikhtisor itu adalah bertolak pinggang karena bertolak pinggang itu e, tampilan orang yang bukan orang yang sedang tunduk, tapi orang yang angkuh. Orang bertolak pinggang itu bukan orang yang sedang tunduk. Itu dilarangnya dalam sholat. Padahal itu e, sekedar apa e, eh, telak pinggang. Jadi dalam ibadah kepada Allah menuntut adanya pengagungan Allah, ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, e, sebab itu istihza memperolok-olok Allah ajarannya itu bertelak belakang dengan makna iman kepada Allah. Makanya orang yang mustahzi billah atau biayatihi orang yang istihza kepada Allah dan ayatnya itu ber, orang yang tidak iman kepada Allah. Kalau orang yang iman kepada Allah tidak mungkin istihza memperolok-olok ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memponis orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'taziru qad kafaratum ba'da imanikum. Katakanlah apakah terhadap Allah ayatnya, Rasulnya kalian perolok-olok ketika orang-orang itu mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'aba kami hanya bermain dan bersenda gurau saja tidak bermaksud untuk memperolok-olok maka Allah mengatakan la ta'taziru jangan kalian cari-cari alasan Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Di sini diponis kafir karena istihza. Karena istihza itu bertolak belakang dengan makna al-khudu wa tazallul. Jadi ibadah kepada Allah, iman kepada Allah harus disertai dengan adanya khudu, tazallul. Makanya orang yang mustahzi billah, dia kafir, tidak iman kepada Allah. Begitu juga uh, uh, istikbar bertolak belakang dengan khudu dan tazalul orang yang menyombongkan diri kepada Allah. Orang yang tidak mau tunduk kepada Allah itu mustakbir seperti iblis tidak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah menolak. Itu namanya mustakbir, menolak. Orang yang menolak ibadah kepada Allah dia juga orang kafir. Walaupun dia tidak ibadah kepada yang lain, tapi ketika dia menolak ibadah kepada Allah juga, dia mustakbir. Nah mustakbir juga orang kafir. Udu'uni astajib lakum innal yastakbiruna an ibadati sayadakuluna jahannam adakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, tentu aku akan memperkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang yang menolak ibadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Iblis menolak tunduk kepada Allah. Allah hinakan. Begitu juga orang yang menolak ibadah kepada Allah, itu adalah orang kafir. Karena e, barang siapa berserah diri kepada Allah dan kepada yang lainnya, itu namanya orang musyrik. Orang yang berserah diri kepada Allah juga kepada yang lain, itu namanya orang musyrik. Orang yang tidak mau istislam kepada Allah namanya mustakbir, orang yang menyombongkan diri. Orang musyrik dan orang mustakbir itu kedua-duanya kafir. Sedangkan orang muwahid, muslim adalah orang yang hanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini uh, yang pertama, apa uh, meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah al-ma'bud. Terus yang kedua, yang kedua makna iman kepada Allah adalah uh, wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati lahu wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa. Kamu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan menafikannya dari sege, dari setiap yang diibadati selain Allah. Ibadah itu semua adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh satu makhluk pun berserikat di dalamnya seorang tidak menjadi orang muwahid kecuali dengan memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Allah juga mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah seraya memurnikan ketundukan hanya kepadanya. Memurnikan ketundukan hanya kepada Allah. Kalau orang yang selain ibadah kepada Allah, selain dia sholat zakat saum tapi membuat tumbal sesajian, dia tidak memurnikan ketundukan kepada Allah. Orang selain sholat zakat saum haji tapi dia mm, e, merujuk kepada hukum buatan, dia tidak memurnikan ketundukan kepada Allah. Sedangkan Allah merintahkan untuk memurnikan fa'budillah mukhlishan lahuddin dalam surat Az-Zumar. Maka beribadahlah kamu kepada Allah seraya memurnikan ketundukan hanya kepadanya. Memurnikan ketundukan hanya kepadanya. Allah juga mengatakan, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahu Katakanlah aku diperintahkan untuk mengibadati Allah seraya memurnikan ketundukanku hanya kepadanya. Jadi ibadah kepada Allah tidak cukup, tapi harus disertai dengan memurnikan ketundukan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang musyrik dia ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kepada yang lain berarti tidak memurnikan, makanya disebut musyrik. Makanya Syekh Muhammad mengatakan in kana ta'maluka kulluha lillah fa anta muwahhid wa in kana fiha syirkun ma' lil makhluk fa anta musyrik. Kalau amalan kamu seluruhnya ditujukan kepada Allah berarti kamu muwahhid dan bila ada satu penyekutuan kepada makhluk berarti kamu orang musyrik. Ibadah tidak disebut ibadah. Jadi ibadah kepada Allah tidak disebut ibadah kepada Allah kecuali dengan meninggalkan kemusyrikan. Orang walaupun ibadah kepada Allah, tapi disertai syirik itu ibadah kepada Allah tidak dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Kafirun Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Katakanlah ya orang-orang kafir, aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati dan kalian pun tidak mengibadati apa yang aku ibadati. Di sini Rasul mengatakan kepada orang kafir, diperintahkan untuk mengatakan kepada orang kafir, Hai orang-orang kafir, aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Padahal kita mengetahui bahwa di antara yang diibadati oleh orang-orang kafir Arab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadah kepada yang lainnya. Tapi di sini Allah memerintahkan Rasul untuk mengatakan aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Padahal di antara yang mereka ibadati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya bahwa peribadatan mereka kepada Allah di saat mereka menyertakan syirik di dalamnya itu tidak dianggap sebagai ibadah yang sah kepada Allah.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 Menuntut peniadaan ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan syarat keislaman. Syarat sah keislaman dan tauhid. Oleh sebab itu kalau ada satu syirik saja, maka itu apa? Menggugurkan seluruh amalan dan menyebabkan orang menjadi orang musyrik. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak manfaat bila disertai syirik. Karena syirik itu menghapuskan amal. Menghapuskan amalan. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Walatakunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, hai Muhammad, tentu hapuslah amalan kamu dan kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dalam Az-Zumar ayat 65. Juga dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan kepada para nabi walau asyraku la anhumma anhum ma ya'malun seandainya mereka berbuat syirik tentu hapuslah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi pelaku syirik akbar itu bukan termasuk terbukan termasuk barisan kaum muslimin karena taubat dari syirik itu merupakan salah satu syarat orang untuk dianggap sebagai orang muslim. Orang muslim Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat dari syirik, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan kalian dalam din ini. Ikhwan kalian dalam din ini. Di sini Allah mengaitkan ukhuwah fid din terhadap tiga syarat. Pertama, taubat dari syirik. Kedua, e, mendirikan salat. Dan ketiga, menunaikan zakat. Sedangkan suatu hukum bila dikaitkan dengan beberapa syarat, maka hukum itu tidak ada bila salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Syarhul Umdah fil Fiqh uh, juz 3 halaman ah, juz 5 halaman 30 juz 4 halaman 73 juz 4 eh, halaman 73 beliau mengatakan fa'allaqal ukhuwata fid dini ala taubati minasyirki wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal mu'allaqu bisyarti yan adimu inda adamihi fama lam yaf'al dzalika falaysa bi akhin fid din waman laisa bi akhin fid din bahwa kafir li annal mu'minina ikhwah. Allah mengaitkan uh, ukhuwah fid din itu terhadap taubat dari syirik, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sedangkan suatu hukum bila dikaitkan dengan syarat, uh, maka hukum itu uh, tidak ada di saat syaratnya tidak terpenuhi. Barang siapa tidak melakukan hal itu, maka bukan akhun fiddin, bukan saudara dalam din ini. Sedangkan orang yang bukan saudara dalam din ini, berarti dia kafir. Dikarenakan orang-orang muslim itu bersaudara. Itu kata Syekhul Islam dalam Syarhul Umda. Syarhul Umda fil fikih juz uh, eh, 3 halaman 70, uh, eh, juz 4 halaman 73. Dan juga telah uh, sering disampaikan oleh uh, saya bahwa ulama ijma atas hal itu. Syekh Ahmad Ibn Atik dalam kitab Ibtalu Tandid halaman 76 mengatakan ajmal ulama ala anna man sarafa syai'an min nawai ad-du'a li ghairillah fa huwa musyrikun sawa'un kana abidan aw fa huwa musyrikun walau faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa sama wa za'ama annahu muslim. Ajmal ulama ala anna man sarafa syai'an min nawai ad-du'a li ghairila faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim ulama ijma bahwa barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa kepada selain Allah maka dia musyrik walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah dia salat dia saum dan dia mengaku muslim Syekh Abdullah Babutin rahimahullah taala dalam uh, Al-Intisar li Hizbillahil Muwahidin yang ada dalam kitab Aqidatul Muwahhid halaman 27 beliau mengatakan tentang ucapan Ibnu Taimiyah faqad jasama rahimahullahu taala fi mawadhi'a katsiratin bi kufri man fa'ala ma zakarahu min anwa'is syirki wa haka ijma'al muslimin ala dzalika uh, eh, Ibnu Taimiyah rahimahullah telah memastikan dalam banyak tempat perihal kekafiran orang yang melakukan salah satu macam kemusyrikan yang beliau sebutkan dan beliau me menghikayatkan ijma kaum muslimin atas hal atas hal itu. Jadi eh, orang yang melakukan kemusyrikan dia adalah orang kafir. Nah, atas dasar ini maka barang siapa yang orang mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia saum, dia zakat dan e, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Namun di, di samping itu semua, dia umpamanya membuat tumbal atau memohon kepada mayit atau kepada yang gaib atau istighosah e, kepada selain Allah di dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah atau dia membuat undang-undang atau ikut serta di dalam membuat undang-undang atau mentaati pembuat hukum di dalam hukumnya itu maka dia itu orang yang tidak iman kepada Allah walaupun dia mengklaim iman kepada Allah dan dia itu sebenarnya tidak mengenal Allah walaupun dia mengklaim mengenal Allah Subhanahu wa taala karena orang musyrik itu adalah orang jahil kepada Allah walaupun dia mengklaim mengetahui Allah Allah mengatakan, "Qul afa ghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah terhadap Allah kalian memerintahkanku untuk mengibadatinya? Hai orang-orang jahil, hai orang-orang bodoh. Semua orang musyrik itu jahil, tapi tidak setiap orang jahil itu musyrik. Ini kaidah. Setiap orang musyrik itu bodoh walaupun ilmunya banyak. Tapi tidak setiap orang bodoh itu musyrik. Karena ada muslim tapi awam, dia muwahid. Dia jahil tapi dia muwahid. Jadi setiap orang musyrik itu pasti bodoh. Tapi tidak setiap orang bodoh itu dia musyrik. Orang yang melakukan syirik akbar itu orang yang bodoh kepada Allah walaupun dia mengklaim mengetahui Allah. Orang yang melakukan syirik akbar itu adalah orang yang tidak mengakui Allah walaupun mengklaim mengakui Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah uh, mengatakan qala Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi Muhammad uh, eh, Ibnu Nasr Al-Marwazi mengatakan qalu ay ahlus sunnah walamma kana al-ilmu billahi imanan wal jahlu bihi kufran wa kana al-ilmu bil fara'id imanan wal jahlu biha qabla nuzuliha laysa bi kufrin li anna ashab rasul sallallahu alaihi wasallam qad aqarru billahi awwala ma ba'asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim walam ya'lamul fara'id allati uftiradat alaihim ba'da zalika falam yakun jahluhum bidzalika kufran dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 7 halaman eh, uh, 325 Ibnu Taimiyah mengatakan Muhammad Nasr al-Marwazi berkata, Ahlus Sunnah mengatakan, tatkala ilmu kepada Allah, mengetahui Allah itu adalah keimanan, dan kebodohan kepada Allah itu merupakan kekafiran, dan mengetahui faraid, kewajiban-kewajiban itu adalah keimanan, dan kejahilan terhadap faraid sebelum diturunkan, itu bukanlah kekafiran, dikarenakan para sahabat Rasulullah SAW telah mengakui Allah di awal Rasul di awal Allah mengutus Rasul SAW kepada mereka dan mereka tidak mengenal faraid kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas mereka setelah itu dan kejahilan mereka terhadap faraid itu bukanlah kekafiran. Di sini perhatikan uh, ucapan Muhammad Nasr al-Marwazi bahwa para sahabat telah mengakui Allah di awal Allah mengutus Rasul kepada mereka. Disebut para sahabat mengakui Allah di awal Rasul diutus kepada mereka. Padahal kita tahu orang-orang kafir Quraisy itu sebelum diutus Rasul pun mereka meyakini Allah, Sang Pencipta, mengakui Allah. Wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah Eh, seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi tentu mereka mengatakan Allah. Tapi di sini eh, eh, Muhammad Nasr al mawazi mengatakan para sahabat mengakui Allah di awal Rasul diutus kepada mereka. Artinya sebelum diutus Rasul kepada mereka, mereka itu ketika masih sebagai orang-orang musyrik, mereka itu tidak mengakui Allah. Itu maknanya bahwa Orang-orang yang masih musyrik itu pada hakikatnya tidak mengenal Allah, tidak meng, tidak mengakui Allah. Semua orang musyrik itu walaupun dia meng, mengklaim mengetahui Allah, mengenal Allah pada hakikatnya tidak mengenal dan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik itu tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka mengklaim mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini uh, materi pada pagi hari ini insya Allah nanti kita lanjutkan uh, yang selanjutnya karena uh, panjang Kita cukupkan.